عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله وإياكم منها فالحمد لله إخوانا في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'a fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita dari sifatus salat yaitu mengenai pembahasan seputar tasyahud al-akhir. Adapun tentang kaifiyah tata cara eh, duduk tasyahud akhir telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Begitu pula yaitu sebagian tentang bacaan pada posisi tersebut tasyahud akhir apa yang kita baca ini akan kita Eh, bahas pada pertemuan ini insyaallah taala. فقال المؤلف الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الهيئة القولية للتشهد الأخير bentuk bacaan pada tasyahud akhir bentuk bacaan pada tasyahud akhir yang pertama al awal yaqra'u at-tasyahud al-akhir afwan yaqra'u at-tasyahud al-awwal. Dia membaca tasyahud sebagaimana tasyahud pertama. yakni dengan bentuk-bentuk yang telah kita sebut. Apakah itu bacaan tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud ataukah itu bacaannya Abdullah bin Abbas ataukah Umar bin Khattab dan doa-doa bacaan tasyahud yang sahih dinukilkan dalam hadis-hadis yang sahih yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pertemuan sebelum-sebelumnya ketika membahas tasyahud awal. Maka mana yang sahih silahkan untuk dibaca. Apakah at-tahiyatu lillah was Apakah at-tahiyatul mubarakatul salawatu tayyibatu Atau demikian pula doa-doa bacaan tasyahud yang lain selama hadits sahih maka boleh diamalkan dan dilakukan bahkan demikian disunnahkan untuk seseorang membaca doa tasyahud terkadang membaca yang ini terkadang pula membaca yang itu dan dilakukan sesekali membaca yang satu sesekali membaca yang lain adapun bacaan tentang tasyahud ini telah kita bahas tinggal dilihat lagi pada pembahasan yang sebelumnya. Dan disebut tasyahud karena salah satu inti pokok bacaan pada tasyahud tersebut adalah syahadat. Tasyahud doa bacaan persaksian syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Setelah sampai di situ wa yazid Perkara yang kedua, bacaan yang ditambahkan pada tasyahud akhir adalah salawat kepada Nabi alaihissalam dengan bentuk yang paling sempurna yaitu yang disebut salawat al-ibrahimiyah.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 Diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari. Dengan sanatnya sampai kepada sahabat Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya disebutkan Nabi alaihi wasallam dahulu allamahum kaifa yusalluna alaihi bidzalik. Nabi mengajarkan kepada mereka para sahabat bagaimana tata cara mereka bersolawat kepada Nabi Ali salatu wassalam dalam solat-solat mereka. Ya. Warawahu Ahmad selain Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dengan bentuk sebagaimana tadi, ya. Ini bentuk yang pertama. Allahumma Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. <clears throat> Tapi, Dan sebagian riwayat juga ada tambahan fil alamin innaka Hamidum Majid. Taib semuanya boleh. Biiznillah taala. Kemudian au yaqul dan butuh dirujuk lagi fil alamin. Tapi, tentang tambahan tersebut fil alamin innaka abdul majid seingat saya tapi ya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, disebutkan fil alamina innaka hamidum majid ini diriwayatkan dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari riwayat Muslim ya tambahan fil alamina innaka hamidum majid Taib. <clears throat> nanti akan kita sebutkan insyaallah hadisnya au yaqul atau yang kedua bentuk bacaannya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid ini bentuk kedua dan ini juga sahih rawahul Bukhari wa Muslim diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun oleh Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu maka boleh bentuk yang pertama yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir atau yang kedua Allahumma shalli ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati sebagai ganti dari wa ala ali Muhammad dengan bacaan wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa azwaji wa dzurriyyati. Dan ini semuanya sahih, boleh membaca ini maupun yang itu. Taib. Adapun apa yang tidak tadi kita singgung di tengah tambahan fil alamin innaka hamidum majid akan kita sebutkan tambahan di sini yaitu riwayat Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Mas'ud Al-Ansari sedang ada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat Bashir bin Sa'ad. Diceritakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari bahwasanya sahabat Bashir bin Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amaran an nusalli an 'alaika." Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepada Anda. Ini dalam riwayat Muslim. Fakaifa nusalli 'alaik? Lalu bagaimana cara kami bersolawat kepada Anda? Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ini juga sahih ada tambahan kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina bagaimana cara kami lalu bagaimana cara kami bersolawat kepada Anda sementara kami sedang sholat? atau apabila kami ingin bersolawat kepada Anda sementara kami sedang dalam sholat, bagaimana cara kami bersolawat kepada Anda ya dan ini juga sanatnya Hasan insyaallah taala eh, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum mukminin bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya ayyuhalladzina الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Taib. diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin pada umumnya dan sahabat pada khususnya ketika itu diperintahkan untuk bersolat kepada Nabi alaihi wasallam. Maka sahabat Bashir bin Sa'ad bertanya kepada Rasul, "Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepada Anda." Lalu bagaimana cara kami bersolawat kepada anda dalam solat kami? Tanya Bashir ibn Sa'ad. Maka Rasulullah SAW disebutkan fasa kata diam sejenak Rasulullah SAW. kal kemudian tidak lama Rasulullah SAW berkata kulu dengan bentuk perintah ucapkanlah kulu ucapkanlah bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim atau dalam riwayat Muslim kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum. Baca tadi Allahumma shalli ala Muhammad sampai akhir innaka Hamidum Majid. Kemudian mengucapkan salam sebagaimana yang telah kalian ketahui sebagaimana salamnya sama assalamualaikum boleh assalamualaikum, eh, assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah sama seperti yang kalian ketahui kata Rasulullah SAW ada pun salawat ini salat yang paling sempurna salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasul Alaihissalam lihat Muslim Taib. <clears throat> dan tentang permasalahan salawat kepada Nabi Alaihissalam ya adapun pada tasyahud awal telah kita lewati kemarin ya bahwasanya membacanya sesekali tidak mengapa dan bahkan ada contohnya Nabi alaihi membaca sholawat kepada Nabi alaihi pada sholat malam ya. Adapun sel selalu sering dan terus senantiasa maka ini bukan termasuk yang biasa dilakukan oleh beliau alaihi salatu alam. Ya sebagaimana para sahabat yang menceritakan ya, bacaan Nabi alaihi tidak menyebutkannya kecuali hadits Aisyah pada saat sholat malam. Sholat yang panjang. Ada pun lainnya kemarin telah disebutkan, ya, e, yaitu tidak lama, ya, dan dipraktekkan demikian pula e, Abu Bakar Siddiq duduk sebagaimana duduk di atas batu panas. Ka'annahu yajlisu ala radof seakan-akan duduk di atas batu panas. Ya ini tasyahud awal tidak lama. Ya. Taib. Dan apabila imam belum bangkit, kita menunggu imam kok belum belum bangkit, maka kita tidak diam, namun kita membaca salawat taib tersebut. Dan telah kita bahas dalam permasalahan tasyahud awal. Dan ada khilaf di antara ulama tentang permasalahan tersebut. Ya. Adapun pada tasyahud akhir, maka ini sangat ditekankan untuk seseorang membaca salawat dengan lengkap salawat Ibrahimiyah pada tasyahud akhir. Bahkan sebagian ulama berpandangan itu termasuk rukun sholat. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Artinya rukun sholat kalau nggak dibaca tidak sah sholatnya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat kedua mengatakan sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Pembahasannya pada tasyahud akhir ya. Pembahasannya pada tasyahud akhir. Itu wajib. Tapi bukan bukan sunnah, tapi juga bukan rukun. Artinya kalau lupa tidak baca tetap sah sholatnya. Ya. Tapi wajib dibaca. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan salawat kepada Nabi itu sunnah. Ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama, kebanyakan ulama selain Imam Syafi'i, kebanyakan ulama berpendapat salawat kepada Nabi bukan rukun, bukan pula wajib. Namun sunnah. Di antara mereka adalah Abu Hanifah, juga Al Malik, ya, gurunya Al Syafi'i, Begitu pula riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala dan banyak dari para ulama. Adapun eh, melihat hadis-hadis tadi seperti hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasul memerintahkan kulu. dan sebelumnya sahabat Basir bin Sa'ad bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami untuk bersolawat kepada Anda ini perintah Allah. Berarti harus dilakukan. Tapi bagaimana cara kami bersolat kepada Anda? Maka Rasul memerintahkan, Kulu, ucapkanlah. Ini juga perintah. Maka ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasul. Maka sebagian orang mengatakan ini wajib berarti perintah dari Allah dan Rasul. Ya. Seandainya hanya hadis-hadis ini saja, tentulah kuat pendapat yang mengatakan wajib terlepas dari rukun ataukah wajib. Pokoknya harus dibaca. Karena itu perintah Allah dan Rasul memerintahkan kulu bacalah. Akan tapi di sana ada sebuah hadis <clears throat> yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga ada dalam Sahih Musnad Syekh Al-Badi rahimahullah kisah yang panjang pernah kita lewati ketika sahabat Mu'ad mengimami sholat isya sangat panjang ya kan dan di sana ada seseorang yang tidak kuat kemudian nyempal keluar sholat sendiri kemudian pergi pulang dan kita tahu kisahnya ya bagaimana pada posisi tersebut sahabat, muat yang disalahkan oleh Rasulullah SAW dan orang tadi yang benar dan itu menunjukkan keadilan Rasulullah SAW. Sahabat Muaz jelas lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau tidak tidak mungkin ditunjuk jadi imam kaumnya. Dan jelas dia akrab di kita bila lebih fasih membaca kitab Allah Al-Quran. Lebih berilmu dan lebih utama, memiliki keutamaan-keutamaan sahabat Muaz. Tapi ketika kondisi tersebut salah, maka Rasul katakan salah salah. <clears throat> Dan Rasul bahkan menegur dengan keras, afatanun anta ya Mu'ad, afatanun anta ya Mu'ad." Ya. Apakah engkau tidak membuat fitnah? Apakah engkau tidak membuat fitnah ya Mu'ad? Apakah engkau tidak membuat fitnah ya Mu'ad? Membuat orang kapok salat berjamaah. Alam yakfika, akan cukup engkau membaca wasyamsi waduhaha wal dan seterusnya. Demikian begitu pula membaca uh, apa? wasyamsi wa duhaha, satunya walaili idza tidak Tidakkah engkau cukup membaca surat-surat itu tadi? Seperti yang pernah kita bahas surat-surat Ausatil Mufassal. Antara amayat Yatasa'alun sampai Wadduha. Itu yang kurang lebih sekitar itu. Ya. Itu dianggap Rasul sudah pas sudah itu petunjuk Rasul alaihi Jangan lebih kecuali sesekali saja dan bukan terus-menerus membaca ya malam ini Al-Baqarah, besoknya Ali Imran dan semisal. Dan orang tadi ditanya oleh Rasulullah SAW, kami adalah para pekerja ya Rasulullah. Siang hari kami bekerja, mengairi ladang-ladang, ya, capek. Dan ketika malam kami sudah menunggu Mu'ad tidak datang-datang. Karena Mu'ad sebelum mengimami para sahabatnya atau orang-orang kampungnya, ya, Mu'ad itu jadi makmum di Masjid Nabawi bermakmum di belakang Nabi Alaihissalam. Kemudian pulang ke kampungnya dan mengimami. Beliau meniatkan sholat sunnah dan mereka sholat isya. Menunggu dan menanti-nanti lama. Setelah datang muat, muat bin Jabal membaca bacaan surat yang panjang-panjang. Maka saya tidak kuat. Dan sempat terjadi uh, apa polemik di antara mereka dan sampai dituduh munafik orang tadi Kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW, ditanya alasannya, bagaimana kejadiannya dan seterusnya. Dan dalam hadis ini, <clears throat> dalam hadis riwayat Abu Dawud, dalam Sahih Musnad, disebutkan Rasulullah SAW bertanya kepada orang tadi, mata fi salat. Kalau engkau sendiri yang kau baca apa? Kalau engkau sendiri kalau sholat engkau baca apa? Ya. Sampai yaitu pada posisi tasyahud. Orang tadi menjawab atasyahad aku membaca tasyahud tahiyatulillah salatu sampai tasyahud selesai wa al jannah dan aku minta kepada Allah jannah wa a'udzubika wa a'udzubihi minan nar aku minta perlindungan kepada Allah dari neraka amma inni la uhsinu dandanataka wala dandanata mu'ad akan tetapi ada aku tidak bisa menirukan baik dengungan anda maupun dengungannya muat. Bacaan anda, bacaannya muat saya enggak faham. Ya. Sehingga dia cuma tasyahud ya, sampai asyhadu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kemudian doa sama Allah. Minta jannah, minta dilindungi dari neraka, doa-doa doa. Adapun bacaan anda dan muat saya enggak faham. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haulahanu dan din. Di seputar itu pula kami berdengung. Di sekitar itu pula kami membaca. itu seputar doa, minta keselamatan, minta perlindungan dari siksa, dari dan seterusnya. Syahidnya di sini, orang ini tidak menyebutkan ketika duduk tasyahud akhir baca solawat. Ini syahid. Dan Nabi tidak menyalahkannya atau tidak yaitu apa? memerintahkannya lebih-lebih ngulangi sholat. Engkau belum baca sholawat ya, ulangi sholatnya. Orang tadi hanya baca tasyahud. Setelah itu kemudian doa. Dan ini yang dijadikan dalil oleh jumhur mayoritas ulama bahwasanya sholawat kepada Nabi tidak wajib. Di ini. Karena ada sahabat yang baca tasyahud saja, kemudian doa doa doa tanpa salawat, ya ini kemudian tidak disalahkan oleh Nabi Rasulullah SAW, tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat. Seandainya diperintahkan, sholatmu nggak sah. Kum wasalli, berdiri dan sholat lagi. Fa'inna kalam tusolli karena engkau belum sholat. Menunjukkan bahwasanya dia meninggalkan satu rukun atau syarat sholat, nggak sah. Itu apa? Sholawat misalnya. Namun tidak diperintahkan mengulangi sholatnya. Dan tidak diikat oleh Nabi Rasulullah SAW. Akan tetapi meskipun demikian tidak semestinya seorang meninggalkan salawat kepada Nabi Wasallam. Karena itu bimbingan Rasul bahkan Rasul memerintahkan tadi. Ya, seorang berusaha untuk menghafalkannya, membacanya. Ya. Lebih-lebih di sana Ar Rasul Wasallam pernah mengingkari dalam kesempatan lain ada seseorang yang dia taib sedang sholat Rasul melihatnya Rasul mengetahuinya sholat. Kemudian dia sholat tanpa memuji Allah, tidak bersolawat kepada Nabi, ya, langsung doa saja. Maka Nabi mengatakan, ajilah ada. Orang ini terburu-buru. Summa da'ahu, kemudian Nabi memanggilnya. Fakalam, kemudian Nabi menasihati orang tadi. Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wassana'i alaihi. Apabila kalian salat, maka mulailah dengan memuji-muji Rabbnya, memuji-muji Allah wassana'i alaihi, menyanjungnya. Thumma yusalli ala nabi, kemudian hendaknya dia bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma yad'u bima syaa, barulah silahkan dia doa sesukanya. Apa yang dia sukai? Dia ingin doa ini, dia ingin doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah silahkan. Dia mau doa. Yang lainnya silahkan. alamin salukal jannah wa udzubika minan nar silahkan. Mau doa eh, dan sebelum itu nanti akan kita bahas Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam ila akhirih. Namun sebelumnya hendaknya ajak eh, <clears throat> termasuk di antara yang diperintahkan adalah salat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini pendapat jumhur ulama yaitu eh, istihbab disukai dan disunahkan. Namun sekalipun demikian hendaknya tidak kita sepelekan dan kita baca. Bahkan pendapat yang mengatakan wajib pun juga memiliki sisi kekuatan. Ya. Karena perintah dari Allah untuk bersolat kepada Nabi, perintah dari Rasulullah SAW. Adapun orang tadi bisa jadi tidak membaca salawat karena memang belum paham, belum bisa baca. Tapi oleh karenanya semestinya seorang yang sudah hafal sudah bisa baca sholawat tidak meninggalkannya. Tip. Adapun rukun maka bukan rukun dengan yakin kita katakan bukan rukun sebab ya, rukun itu apabila ditinggalkan menyebabkan tidak sah sholatnya baik sengaja maupun tidak sengaja. Seandainya itu rukun tentunya sholat orang tadi sudah batal dan Rasul memerintahkannya untuk mengulangi sholatnya. Akan tapi ini perkataan yang sangat ditekankan yaitu sholat kepada Nabi Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Kemudian beliau menyebutkan di sini tentang makna-makna dan kandungan daripada bacaan ini. Beliau mengatakan Allahumma Allahumma salli ala Muhammad diawali dengan Allahumma. Allahumma asluha ya Allah. Pada dasarnya, pada asalnya Allahumma ini asalnya adalah berbentuk berbunyi ya Allah. Ya itu wahai Allah. Ya Allah wahai Allah Fahudifat ya nida lalu dihapus ya-nya ya dihapus wa uwidat anhal mim dan diganti dengan mim ma ya, Allah wa budia bismillah tapi dibalik dikedepankan lafzul jalalah Allah didahulukan nama penyebutan Allah baru mimnya tayammunan wa tabarrukan bih dalam rangka mengharapkan barokah dan keberuntungan dengannya dengan diadahulukannya penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala sehingga Allahumma Allahumma asalnya adalah ya Allah dan ini banyak dibahas bahasa Arab itu di antara bentuk yang menunjukkan kekayaannya bukan hanya dalam masalah banyak mufrodat kata-katanya misalnya paman ya dari jalur bapak namanya ini paman dari jalur ibu namanya ini kambing umur sekian namanya ini kurma basah namanya ini kurma kering namanya ini bukan hanya dalam sisi itu saja akan tetapi bahasa Arab itu ada mustaq pecahan-pecahannya sehingga satu kata misalnya ini sajedah misalnya ini sajedah tempat untuk sujud ini ya sajedah dari kata sajada yasjudu fahuwa sajada yasjudu sajdah fahuwa sajid wadaka masjid, usjud la tasjud sajdatun sajdatun misjad dan di sana ada masjidun semua ada kaitannya sujud tempat sujud eh, sujud telah bersujud sedang bersujud sujudlah orang yang bersujud ya. dan alat yang dipakai untuk bersujud tempat yang dipakai untuk sujud masjid musola dipakai untuk sholat dan berbagai macamnya maka sangat kaya. Begitu pula mustaq ini, pecahan dan asal pada sebuah kata. Ya. Ya. Dan di sini Allahumma aslinya adalah ya Allah. Kemudian dilubah sampai seperti tadi. Baik. Wa makna salat ala Muhammad yakni ats alaihi fil mala'il a'la. asni athni alaihi fil mala'ika alladziina 'indallah. Adapun makna salawat kepada Nabi alaihi yakni maknanya as-sana'u alaihi fil mala'il Pujian kepada beliau di kalangan makhluk yang tertinggi di kalangan malaikat yaitu Allah memuji menyebut nama Nabi alaihi di hadapan para malaikat yang mulia di sekitarnya maka ketika seorang berkata Allahumma salli ala Muhammad Ay asni alaih yaitu ya Allah pujilah beliau, sebutlah beliau fil malaikah alladzina indallah. Di hadapan para malaikat yang ada di sisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama. Jadi as-salat ala nabi ya. <clears throat> itu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya Allah limpahkanlah sanjungan pujian kepada beliau di hadapan para malaikat. Ini yang pertama. Wastana'u alaihi yatadamman ar-ridha anhu alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, astana pujian Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu mengandung padanya keridoan Allah, kerelaan Allah, keridoan Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Kalau Allah memuji perbuatan ataupun pelakunya, pelaku perbuatan yang terpuji, itu menunjukkan Allah ridho kepadanya. Dan di sini ya Begitu pula dalam ketika Allah memuji wa amruhum syura perkara mereka adalah dimusyawarahkan di antara mereka, memuji, musyawarah dan itu menunjukkan itu ibadah, musyawarah. Orang-orang demikian pula wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin dan berbuat adillah sesungguhnya Allah menyukai orang orang berbuat adil. Kecintaan Allah menunjukkan itu ibadah, atau lebih tepatnya dari hal ini ketika Allah memuji orang-orang tertentu menunjukkan juga keridoannya. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Sampai seterusnya ayat-ayat seterusnya dari surat Al-Mu'minun. Sungguh telah beruntung orang beriman yang mereka khusyuk dalam salatnya dan mereka berpaling dari hal-hal yang wahum anil lagwi, hal-hal yang tidak bermanfaat mereka berpaling. Wahum anil lagwi muridun. Wahum lizakati walizakati hum wahum lizakati fa'ilun dan mereka menunaikan zakat dan seterusnya. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka menunjukkan keridhaan Allah terhadap mereka dan perbuatannya. Maka di sini jika Allah Ya, semoga salawat Allah limpahkan kepada Nabi SAW. Malaysia Allah memujinya. Menyanjung beliau di hadapan malaikatnya. Dan itu menunjukkan kandungan keridhaan Allah kepada Nabi SAW. Dan yang ketiga, waraf'i zikrihi bainal khalq. Dan diangkatnya penyebutan nama Nabi SAW di antara seluruh makhluknya. Ya. Dan itu dijabai oleh Allah Subhanahu sebagaimana? Itu dalam salah satu ayat dalam surat warafa'na laka dzikrak. Allah katakan dan kami angkat penyebutanmu. Warafa'na laka dzikrak. Dan kami telah angkat penyebutanmu hai Muhammad. Disebutkan oleh para ulama disebutkannya nama Nabi alaihi wasallam setelah penyebutan Allah Subhanahu wa taala dalam adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam tasyahud asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah setelah itu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan begitu pula setelah setelahnya setelah pujian kepada Allah At-tahiyyatul lillah wa shalawatu wat thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi setelahnya adalah nabi setelah pujian kepada Allah disebutkan setelahnya nabi alaihi salatu wasallam di antara semua makhluk sebelum wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sebelum makhluk sebelum kaum ini seluruhan semuanya disebutkan setelah itu Nabi alaihi wasallam Fatakul maka anda berdoa dalam tasyahud membaca Allahumma salli ala Muhammad dalam tasyahud dalam sifat salat tasyahud akhir setelah tasyahud membaca Allahumma salli ala Muhammad ya Allah berilah curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya sebutlah pujilah dia di hadapan malaikatmu ya Allah dan ridhoilah beliau dan angkatlah penyebutannya ini makna salawat atas Nabi Alaihissalam wa ala ali Muhammad dan juga kepada alu Muhammad apa maknanya alu Muhammad aluhu qala ba'dul ulama sebagian ulama mengatakan aluhu yakni alu Muhammad Aluhu al-mu'minuna min karabatih. Aluhu adalah kaum mukminin yang dari kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan alu di sini adalah keluarga Nabi yang beriman. Wa qala ba'dhum pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan aluhu atba'uhu ala dini. Adalah yang namanya alu, alu fulan alu Muhammad adalah adba'uhu ala dini. Alu Muhammad maknanya pengikut Nabi alaihi salatu yang mengikuti ajaran agama beliau alaihi Ini yang kedua. Yang ketiga, pendapat ketiga tafsil, ada perincian. Dan ini pendapat yang kuat dan ini yang dirujukan oleh Syekh. Was yang benar kata beliau. Anna aluhu in kurinat bil adba fahiya bi ma'nal mu'minin min qarabatihi. Alu Muhammad apabila diiringkan dengan pengikut beliau alaihissalam maka yang dimaksud Alu Muhammad adalah kerabat-kerabat beliau yang mukmin kerabat-kerabat beliau yang muslim maka Abu Lahab nggak termasuk ya nah, kemudian yang lainnya tidak masuk ya Abu Talib tidak masuk dan seterusnya namun yang masuk adalah sahabat-sahabat beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib ah, ah, Abdullah bin Abbas Ali bin Abi Talib dan demikian pula yang masuk adalah Ja'far bin Abi Talib kemudian kerabat-kerabat beliau yang dekat kerabat-kerabat beliau yang uh, ini jika disebut apa jika disebut alu Muhammad wa adba'ihi jadi disebutkan bergandengan dua kalau alu Muhammad dan ummati Muhammad. Nah, yang dimaksud umat pengikut beliau secara umum kaum muslimin semua meskipun tidak ada kekerabatan dengan beliau. Sementara alu Muhammad yang dimaksud keluarga beliau, muslimin mukminin. Adapun kondisi kedua, wa illam tukrana wa illam tukran fal muradu biya adba'u ala dini. Adapun apabila tidak digandengkan alu Muhammad dengan ummah Muhammad, dengan pengikut Muhammad. Maka yang dimaksud alu Muhammad adalah pengikut beliau kaum muslimin yang mengikuti ajaran agama beliau. Bisa difahami ini? Bisa difahami. Taib. Saya ulangi ya. <clears throat> Jadi alu Muhammad misalnya ada yang mengatakan ya, alu Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala ali Muhammad wa adba'i Muhammad Ya Allah curahkanlah salawat kepada Nabi ke Alu Muhammad dan pengikut Muhammad. Maka yang dimaksud umat dan pengikut ya pengikut keumuman. Namun Alu Muhammad ini khusus keluarga beliau. Bisa dipahami? Alu yang dimaksud keluarga. Tapi kalau dimaksud sendirian, Allahumma sholli ala Ali Muhammad. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Alu Muhammad yang dimaksud bukan hanya keluarga beliau. Tapi juga seluruh pengikut beliau, baik dari kerabat beliau, keluarga beliau maupun yang bukan keluarga beliau. Sudah bisa dipahami? Baik. Demikian ini. Dan ini dalam contoh dalam bahasa Arab banyak sekali. Dua kata ya, atau dua kondisi idastama iftaraqa wa idaftaraqa istama'a. Kalau dia bersatu disebutkan punya makna sendiri-sendiri, definisi sendiri-sendiri. Tapi kalau dia dipisah sendiri disebut sendiri sudah mencakup semuanya. Contohnya Kata albir wa taqwa. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan berbuat baiklah dalam perbuatan bir, perbuatan baik dan takwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan dan jangan berbuat tolong menolong di atas perbuatan ism wal udwan, dosa dan permusuhan. Kalau disebutkan ism, dosa itu mencakup ism dan udwan. Disebutkan udwan ya termasuk ism, dosa. Tapi kalau disebut berdua langsung idmi wal udwan maka masing-masing punya definisi sendiri. Idm itu dosa antara seseorang langsung kaitan dengan hak Allah. Tapi kalau udwan itu dosa yang menyangkut dengan makhluk, permusuhan, kezaliman, pencurian, penganiayaan, pemukulan dan seterusnya. Bisa dipahami? Jadi punya mana sendiri. Al-faqir wal miskin, fakir miskin. Kalau disebut bareng-bareng, ini punya definisi sendiri-sendiri. Kalau orang fakir yang tidak punya pendapatan sama sekali atau punya pendapatan namun kurang dari setengah kebutuhannya, itu fakir. Adapun al-miskin, orang yang punya pendapatan lebih dari setengah penghasilannya, eh, kebutuhannya, tapi masih belum mencukupi kebutuhannya. Kebutuhannya misalnya sejuta, dia punya pendapatan tapi 800 ribu belum cukup maka itu miskin. Maka fakir lebih parah daripada yang miskin. Maka setiap mis, eh, fakir itu mesti miskin dan belum tentu setiap miskin itu fakir. Bisa difahami? Jadi fakir miskin ini kalau disebut dua berbarengan, fakir itu maknanya ini, miskin maknanya ini. Tapi kalau disebut sendirian, kaum fukoro, orang-orang fakir mencakup juga orang miskin. Tapi kalau disebut orang miskin, ya masuk fakir. Itu banyak contohnya. Islam wal iman. Islam dan iman. Ini kalau disebutkan berbarengan, Islam punya mana sendiri, iman punya mana sendiri. Islam untuk amalan-amalan lahiriah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu amalan-amalan zahir. Tapi kalau iman dengan rukunnya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman yakin, percaya dalam hati, hati Itu iman. Ya. Oleh karenanya ketika orang-orang Arab dusun dulu mengaku aman nah kami telah beriman. Allah larang dan katakan kepada Nabi kulu katakan kepada mereka bal balam kulu eh, apa amanna kullam minu. katakanlah kalian belum beriman walakin kulu aslamna tapi ucapkanlah kami telah berislam walamma yadkhulul imanu fi qulubihim dan belum masuk iman dalam kalbu mereka dan disebutkan pula dalam hadis Rasulullah SAW. Ya mak syaroman aslama bilisani. Hei segenap orang yang telah berislam dengan lisannya, syahadat. Walam yufdi al-iman ila qalbi dan belum masuk iman dalam kalbunya. La tu'zul muslimin, jangan kalian menyakiti kaum muslimin, wala tu'ayyiruhum, jangan kalian mencaci maki mereka. Ya, dan seterusnya. Maka ketika disebutkan berbarengan Islam maknanya amal-amal zahir, iman amal-amal batin. Tapi kalau disebut sendirian apa mana iman? Menurut Al-Sunnah wal Jamaah, iman qaulun bilisan, ucapan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil keyakinan dalam kalbu. Wa amalun bil jawari dan amalan. Jadi iman mencakup amal dan ucapan. Jadi mencakup juga apa? Iman. Jadi kalau dipanggil ya yuladina amanu, hei orang-orang yang beriman, mencakup juga hei orang Islam. Kan begitu. Jadi Eh, ini mendalam dan ini subhanallah kaya sekali bahasa Arab itu dan kandungannya banyak dan ini termasuk salah satu uh, bidang dan ilmu dalam masalah usul baik tafsir maupun <clears throat> yang selainnya. Kembali ke sini. Begitu pula di sini Alu Muhammad tidak selalu dimaknakan keluarga Muhammad. Ketika dia disebutkan sendirian, Alu Muhammad maknanya seluruh pengikut beliau, meskipun bukan keluarga Nabi. Meskipun bukan ahlul bait Nabi SAW, namun pengikut Nabi. Termasuk kita. Dan kaum muslimin sampai tegaknya di kiamat masuk dalam doa ini. Bisa dipahami ini? Baik. Yang selalu biasa kita pahami kan misalnya ada keluarga Alu Fulan, Alu Ja'far, Alu Suud, Alu Syekh, Alu Fulan ini kan keluarga. Ya. Misalnya ya uh, Alu Hasan. Ini keluarganya Pak Hasan. Sering identiknya kan dengan seperti itu. Dan oleh karena sebagian ulama mengatakan doa salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Allah limpahkanlah kepada Nabi Muhammad ya, ya yaitu apa salawat yang dimaksud di sini pujian pujilah sebutlah angkat penyebutannya di sisi malaikatmu ya Allah ridhoilah beliau pujilah beliau di sisi malaikatmu dan juga kepada Alu Muhammad sebagai ulama mengatakan keluarga Nabi Muhammad. Namun sebagai yang tadi disebutkan, apabila disebut Alu Muhammad saja tidak disebut setelahnya pengikut, ya, maka masuk padanya sekaligus keluarga Nabi, muslimin mukminin sekaligus juga pengikut Nabi ada surat wasallam sampai tegaknya hari ya Insya Allah bisa dipahami ya. Lah mungkin eh, ada yang kekurangan dalam saya menerangkan atau menjelaskan. <clears throat> namun saya telah berusaha dari e, menjelaskan makna ini. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah wa ala hadza fa anta taqul oleh karenanya berdasar ini ketika Anda membaca dalam tasyahud akhir salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad maknanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala kulli man tabi'ahu ala dinih. Ya Allah limpahkanlah salat kepada nabimu dan kepada alu Muhammad dan kepada seluruh pengikut Muhammad bukan hanya keluarga beliau. Ini maknanya. Li'annahu lam yuzkar fi hadhihi jumlah illa al-alu faqat. Karena di dalam doa ini tidak disebut ya pengikut atau umat pada khususnya, namun disebut alu Muhammad. Maka itu mencakup apa keluarga Nabi Muhammad plus pengikut Nabi Muhammad. Istahdir hadal makna Maka hadirkanlah makna ini Ketika kita membaca doa ini Bahwasanya kita berdoa bukan hanya memohon kelimpahan Salawat untuk Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Dan bukan hanya keluarga keluarga Nabi Tapi kita pun masuk Siapa saja yang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW Masuk dalam wa ala ali Muhammad Itu masuk Maka kita hadirkan makna tersebut Dan disebutkan eh, juga ada dalam dasarnya dalam ayat bukan berarti sekedar merojihkan dalil-dalil seperti ini tanpa dasar eh, di sana ada dalil dari Al-Quranul Karim ketika Allah menyebutkan tentang alu Fir'aun alu Fir'aun apakah itu keluarganya Fir'aun saja <clears throat> ya wa yaumal qiyam eh, wa yauma wa yauma wa yauma as sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab ya ketika disebut kali Allah an-naru ya tu'radu an-naru tu'rad eh, apa ayatnya an-naru yu'raduna alaihim an-naru yu'raduna alaihim wudu wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab neraka itu ditampakkan di kubur-kubur mereka di waktu pagi maupun petangnya wa yauma taqumu sa'ah dan hari ditegakkannya hari kiamat. Dikatakan oleh Allah kepada para malaikatnya, "Adkhilu." Masukkanlah mereka ala Firaun, alu Firaun. Yang dimaksud para pengikut Firaun, bukan cuman keluarganya. Semua yang mengikuti kesyirikan Firaun. Adkhilu ala Fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah para pengikut Firaun kepada sekeras-keras siksa mereka-mereka yang mengejar-ngejar Nabi Musa dan Bani Israel ya yang menyiksa Bani Israel mereka-mereka yang menyakiti Nabi dan menolak dakwahnya bahkan ingin menghabisinya dan ditenggelamkan di Laut Merah itu pengikutnya Fir'aun yang dijanjikan adab yang diperintahkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala perintah Allah kepada malaikatnya dan itu bukan hanya keluarganya Firaun tapi pengikut Firaun bahkan ada keluarganya yang tidak mengikuti Firaun dia termasuk pimpinan jannah para wanita. Kamu minal rijal kathir. Banyak para lelaki sempurna. Walam yakmul minan nisa illa salah. Namun tidak sempurna para wanita kecuali tiga orang. Salah satunya Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. insya Allah kita lanjutkan eh, setelah ada insya Allah ta'ala tentang kandungan doa salawat pada eh, tasyahud akhir. Idan Beliau mengatakan kalau begitu anta shallaita ala nafsik fi hadhil jumlah. Ketika Anda membaca kalimat ini, maka engkau pun berdoa meminta kepada Allah agar mengangkat penyebutanmu ridho kepada Anda, begitu pula memuji. Ya. Masuk di dalam alu Muhammad. Fi hadhil jumlah li'annaka min adba'i ala dini. Karena engkau termasuk di antara pengikut Nabi wasallam dalam agama ajaran beliau. Maka makna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tadi telah kita sebut mencakup keluarga beliau sekaligus pengikut beliau. Oh, muslimin kamu mukminin yang beriman kepada Nabi alaihissalatu wasallam. Maka istahdir hadal makna pesan beliau eh, hadirkan makna ini ketika kita berdoa membaca kalimat ini. Begitu pula kita ingatkan bahwasanya mengikuti Nabi alaihi wasallam juga semestinya kita implementasikan, kita realisasikan dan itu sebagai salah satu bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita berislam taib dan demikian pula mengimani, meyakini dengan Allah dan Rasulnya. Maka begitu pula seorang yang telah mengimani Nabi Alaihi Wasallam itu Nabi dan utusan Allah. Sering disebutkan khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini sering dibaca dan diingatkan kepada kita. Dan ini butuh pembuktian dan ini butuh demikian pula tidak semudah ketika diucapkan. Khairul huda sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad. Maka apapun ketika itu datang dari petunjuk Nabi ada suatu salam maka sami'na atau ata'na. Terkadang ada yang cocok pas dengan keyakinan kita, pemahaman kita dan semisalnya. Alhamdulillah. Dan terkadang ada yang belum maka kita tidak usah berat-berat ketika ini memang menyelisi dengan ajaran Nabi Rasulullah SAW. Tapi Bismillah tinggalkan dan ikuti petunjuk Nabi Rasulullah SAW untuk benar-benar kita mengikuti beliau dengan sungguh-sungguh. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Semua umatku akan masuk jannah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Faman ya ya Rasulullah? Siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Ya. Maka Rasul mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah." Siapa yang mentaatiku, dia akan pasti masuk jannah. Waman asoni fakat aba. Dan siapa yang menentangku, tidak mau menurutiku, tidak mau mengikuti ajaranku, fakat aba. Berarti dia telah enggan untuk masuk jannah. Rasul mengatakan semua umatku masuk jannah kecuali yang enggan. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Barang siapa mentaatiku dia masuk jannah dan siapa yang menentangku maka sungguh dia telah angkat Oleh karena sekaligus ini sebagai ya, eh, peringatan bagi kita kita <clears throat> seluruhnya dalam semua perkara yang kita hadapi. Ya, terkadang ada yang pas, terkadang ada yang berat. Jadi sebagaimana diingatkan oleh para ulama tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, disebutkan sekian banyak sekian banyak isbiru isbiru sabar. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahkan sampai pada tingkat satakunu ba'di umara akan muncul setelahku nanti umara para pemimpin qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins yang kolbu-kolbu mereka seperti syaitan dalam perangai berbentuk perawakan manusia sampai pun seperti itu ya kalau benar seperti itu itu pun kemudian para sahabat bertanya apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah Apalah nuqatiluhu? Apakah kami memerangi mereka dan seterusnya dan seterusnya. Dan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk sabar tunaikan hak-hak mereka ya tunaikan kewajiban kalian dan adapun hak kalian belum diberi minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Lafal lain Rasul mengatakan ma yusalli selama dia menegakkan salat selama dia salat bagaimana dengan penguasa yang masih jumatan kadang jumatan dan seterusnya dan seterusnya dan begitu pula beberapa hal di sana ada perincian-perincian di antara para ulama tentang masalah ingkar mungkar cara mengingkari kemungkaran maka di situ ada satu kelompok yang cocoknya seperti ini, yang satunya cocoknya seperti ini. Ya, satunya lebih cocok ke liberal, pluralis, semuanya benar, tidak usah saling begini semua demikian. Dan sebagian ada yang mudah takfir, mudah menfonis dan kemudian juga langsung ingkar mungkar dengan caranya sendiri. Bukankah Rasulullah SAW orang yang paling pencemburu dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi beliau menuntunkan cara-cara yang benar dan baik, tidak melawan kebatilan dengan cara yang batil juga, Meskipun di sana ada pembahasan tersendiri eh, juga dalam berbagai macam permasalahan itu ada syurut, ada syarat-syaratnya. Sebagaimana sholat ada syaratnya. Apa syarat satu, syarat dua menghadap kiblat, toharoh, bersuci dan sebagainya macamnya. Ya. Dan sesungguhnya dalam syurutul imarah kepemimpinan itu ada dan itu sepakati oleh para ulama. Muslim, laki, adil, balik dan seterusnya. Disebut. Jadi kesepakatan para ulama ya empat imam mazhab gak ada yang berbeda semuanya baru orang belakangan dari kalangan orang-orang yang terpengaruh dengan liberal dan beberapa hal yang lain lalu bagaimana cara dan solusinya pun bisa diperhatikan tanyakan dan tidak semudah sebagaimana apa yang dibayangkan oleh setiap orang maka ikuti bimbingan dan petunjuk Nabi SAW dalam semua hal udkhulu silmi kafah kata Allah masuklah ke dalam agama Allah secara menyeluruh bukannya dalam masalah sholatnya saja tapi dalam semuanya kata Allah Subhanahu wa taala tidak dipilah-pilah udkhulu fis silmi kafah kata Allah sami'na wa ata'na wa khairul huda huda Muhammad dan sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan kemudian setelah itu ada doa yaitu salawat eh, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kemudian disebutkan yaitu kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa salla ala Allah telah melimpahkan salat kepadanya, memujinya, menyanjungnya, mengangkat penyebutan nama Nabi Ibrahim. Bahkan di umat-umat sebelumnya menyebut dan diangkat nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal dulu Nabi Ibrahim itu sendirian di kaumnya, dijauhi bahkan mau dibakar oleh kaumnya. Dan pernah disebutkan yang beriman kemudian bertambahnya beliau dan istrinya Sarah kemudian bertambah keponakannya Lut bertiga kemudian tambah diberi anak setelah berhijrah karena di tempat itu sudah memusuhi, menyakiti dan berbagai macamnya sampai beranak pinak Ismail, Ishak dan banyak dan siapa sekarang yang tidak memuji Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan yang di luar Islam yang mereka sebut Abraham yang mereka sebut Ibrahim dan berbagai macam ya, Ibrahim kita sebut diangkat penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dulu sendirian di masanya. Namun demikian dan terkadang para ulama demikian kalau kita lihat kita baca kitab al-imam fulan imam fulan imam berbahari imam fulan imam fulan ini dan itu jangan disangka di zamannya itu dielulukan terus ya, tidak sedikit dan tidak jarang dari mereka yang mendapatkan ujian ya, berbagai macam. Namun setelah itu diterima dakwanya, kitabnya dipelajari, dipuji dan didoakan. Tapi kembali di sini. Maka minta ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan pengikut Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa Ibrahim. Allah juga telah mengangkat dan menyanjung Ibrahim dan pengikutnya. Fatas'alullah an yusalli ala Muhammad wa alihi kama shalla ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Maka engkau memohon kepada Allah agar Allah melimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad seluruhnya kama salla sebagaimana Allah telah atau dikarenakan Allah juga telah memberikan itu semua kepada Ibrahim dan keluarga serta pengikutnya. Wal kaf huna penting untuk diketahui di sini, ka kaf di sini makna ta'lil, maknanya adalah untuk yaitu ta'lil. Walaysa tashbih, bukan penyerupaan. Maknanya kama annaka tafaddalat tafaddalta bis salati ala Ibrahim wa alih. Sebagaimana engkau ya Allah, engkau telah melebihkan ujian, sanjungan pada Ibrahim dan pengikutnya, fatufaddil as-salat bis salat ala Muhammad wa alih. Maka begitu pula Semoga engkau berikan limpahkan kepada Muhammad dan pengikutnya fahuwa min babit tawassul bi af'alillah ala nadhiri. Maka ini dalam bab tawassul dengan af'alillah, perbuatan-perbuatan Allah dan yang semisalnya. Dikarenakan engkau ya Allah telah mengangkat penyebutan Ibrahim. Dikarenakan engkau ya, ya Allah telah meridhoi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka begitu pula berikanlah kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Ini maknanya dan insyaallah kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu